terendang ditutup musafnya. Coba sebutkan perselisihan yang ada di surah Al-Bayyinah. Amanu. Hah? Min kitab. Dah itu aja. Hah. Satu aja sebutkan. Ah, Al-Bayyinah. Apa lagi? Tutup musafnya udah. al Hah? Sudah, sebutkan tadi. Eh, adalah dalam ditutup mushafnya surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq Itu kan al-falak, al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sebutkan khilafnya Anda tutup apa? Awamara kue, Apa lagi? Hmm? Tipis apanya? Nah. Eh, ada syahid apa lagi? Selalu alat. Eh? Alam al-insan. Apa lagi? Eh, banyak tidak merojah ya. Abdul Wahab. Diangkat gendak dengar sini. Abadan idza shalla tutup musafnya sebutkan apa lagi? Kala ha Kala dibaca berapa? 6. ha Enggak dengar sih. Keraskan suaranya. ها anda anda sosial, سفيان Peselisihan di surah Al-Alaq apa aja? Di mana? Ada huruf matnya. apa? Hudair. Baca enam. Araita, araita, araita. Hmm. Tetap khati'ah. Air depan diisi jangan di belakang-belakang kosongnya. Air di belakang maju. Harus timur aja sampai Anda sudah belajar terus tidak bisa. Tapi kita lihat di surah التين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع سمع بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين Tidak usah nirukan ini. Suaranya mesti tinggi rendah itu aja. Ada tiga itu. ثم رددناه أسفل سافلين masih tinggi Nah, ulangi. إلا الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Yang pertama wahadal baladi lamin situ nakal alamin <clears throat> yang kedua <clears throat> alingsan insan nalingsan yang ketiga pada fi dibaca enam yang keempat amanu a-nya dibaca dua empat enam falahumu dibaca enam silah dengan enam falahumu yang berikutnya ghairu tipis Nah, itulah perselisihannya. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan baca. itulah sesiannya falahumu dibaca 6 jangan sampai lupa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك آه، وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Isian di enam. Wizrak pertama. Yang kedua alladhi dibaca enam. Yang ketiga zikrak. Enam zikrak. Dibaca A, zikra, wizra. Baik, masuk berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا sama-sama وللآخرة خير لك من الأولى nggak bisa nirukan. Tinggi tinggi. Nah, pertama pada walala, walala nakal. Kemudian la-nya dibaca enam Berikutnya ada walala khira. Nah. walala khira tu khairu tipis juga. Minalu minal dibaca nakal minalu lunya dibaca dua empat enam Kemudian le imalah. Sebelumnya tadi pada waktu wadduha pertama eh imalah. Kedua saja, yang ketiga kole Kita ulang kembali walala akhiratu khairul laka minal Ulang. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآل ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Coba diulang kembali. Kita ulang perselisihannya pertama wadduha imalah. Dua saja. Tiga kole. Yang keempat walala dibaca dua empat enam. Khira enam tipis khairu tipis lagi minalu nakal di situ ditambah dengan 246 kemudian le imalah surah kemudian fatarde fatarde dibaca imalah surah dibaca dua kalau terus dibaca enam harus enam berikutnya fa'a dibaca 246 w dibaca imalah surah berikutnya fahade berikutnya A dibaca enam. Selanjutnya fa'arne dibaca imalah. Kemudian as dibaca enam. Itulah perselisihannya. Coba diulang sama-sama. Bismillah mulai. Sekali lagi, walala sama-sama Di surah Al-Lail di semua ayat ini ada perselisihannya di setiap ayat. Nah, ada perselisihannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Yang jelas semua akhirnya dibaca dengan imalah. Setiap akhir ayat dibaca imalah. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى Yang dibaca pada hanya, hanya. Jangan sampai nanya ikut wannehe. Nah, wan nahari idza tajalla. Ulang. Tajalle. Jangan terus e nah. وما خلق الذكر والأنثى وأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ulang وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى tipis roknya fasanu yasiru nah fasanu yasiruhu lil yusra pulang wa amma man bakhila wastawna وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Ingat hunya dibaca enam. Nah. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lalakhirata walula. Kita ulang. Lala khira. Nah. Wa inna lana lala khirata walula. Ulang. وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا لشقه illalash illalash nakal di situ la yasle kenapa karena dibaca imalah seandainya tidak ada imalah maka lamnya tebal nah. alladzi kadzdzaba wa tawalla وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوف يرضى <coughs> <coughs> سوف Coba anda lihat perselisihan pertama yang C, kedua wan nahir, yang ketiga tajalla, yang keempat walung se, Ada nakal, ada imalah. Empat lima. Yang ketujuh lasate, Delapan mana nakal. Delapan ate watake, Nah, berapa itu? Kemudian bil husne. Fasanu yang tipis. Lil yusre Roknya tipis tambah imalah. Kemudian wastaune imalah lagi. Bil husne imalah berikutnya. Fasanu yassiruhu roknya tipis. Lil usre imalah. Maluhu hunya dibaca enam. Tarad tarodde. Nah dibaca dua. Kalau ingin terus baca enam. Lal hude. Berikutnya. Wa innalana lala khiran. Nakal di situ. Baca 246, roknya tipis. Lala khira. Walu dibaca nakal juga sekalian 246 ditambah imalah. Alule. Kemudian talazza. Berikutnya layasle. le, Dibaca imalah, hanya dibaca 6. Illalas kayak nakal tambah imalah. le, berikutnya Kemudian buhalat ke nakal dan imalah. Alladhi yuti yu dibaca ibdal. Nah, ibdal yatazakke dibaca imalah. Kemudian tujze dibaca imalah dua harakat kalau ingin terus baca enam. Illa batigha harus enam. Rabbihila ala nakal tambah imalah kemudian yardai dibaca imalah semua ada perselisihan. Setiap ayatnya ada ada perselisihan. Berikutnya juga begitu sama nanti ya. Wasamsi oh, setiap ayatnya. Ini ada perselisihan. Tapi dibaca sekali lagi. Mulai basmalah sama-sama mulai. Jadi nanti kalau ingin baca qiraah Kisai tinggal dibaca Imalah Kubra aja. Walaini idza yaghshi. Nah, begitu. Nah, Hamzah juga begitu. Ini kalau ingin nampak nampak perselisihannya. Nah, kalau orang awam mungkin tidak bisa bedakannya. Walaini idza yaghshi. Mungkin orang awam tidak tidak bisa bedakan. Ini fathah apa imalah? Tapi kita baca E jelas itu. Walaini ida yausi. Nah. Itu nanti mungkin baru orang awam protes. Nah, oh ini baca E ini gimana? Nah. Jadi kalau yang dibaca E mungkin banyak tidak tahu. Nah, Tapi waktunya sudah habis. Lawan.